Alhamdulillah pada malam hari ini malam Kamis pada tanggal 15 Syaban tahun 441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 April tahun 2020 yang malam ini bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban pertengahan bulan Sya'ban yang disebutkan keutamaannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda innallaha azza wa jal yanzilu lailatan nisf min sya'ban ila as-sama'id dunya fayaghfiru li akthar min adadi sya'ri ghanami kalb atau ghanami bani kalb atau ghanami kalb bahwa Allah azza wa jal turun pada malam nisfu sya'ban kalangi dunia lalu kemudian Allah azza wa jal mengampuni banyak dari hamba-hambanya sejumlah bulu dari kambing miliknya Banu Kelab atau Banu Kelb. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama melemahkan riwayat ini disebabkan karena di dalam sanatnya terdapat kelemahan yaitu perawi yang bernama Al-Hajjaj bin Artah yang meriwayatkan Yahya bin Abi Kathir dan beliau tidak mendengarkan hadis yakni ya Hajjaj bin Arta tidak mendengarkan hadis dari Yahya bin Abi Katsir. Oleh karena itu, Al-Albani rahimahullah taala uh, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau melemahkan riwayat ini. Meskipun sebagian para ulama seperti Al-Albani rahimahullah menguatkan hadis ini berdasarkan jalur-jalur yang diriwayatkan tentang lafaz hadis ini atau yang semaknanya. Namun dari hadis ini tidak terdapat dalil yang menunjukkan adanya amalan khusus pada nisfu Syaban. Tidak ada anjuran untuk mengkhususkan qiyamul lail di malam hari atau berpuasa di siang hari dari nisfu Syaban. Oleh karena itu, barang siapa yang mengkhususkan ada satu amalan tertentu baik di malam hari ataukah di siang harinya dengan qiyamul lail atau dengan berpuasa maka hendaknya dia mendatangkan dalil apabila seorang hendak melakukan qiyamul lail dia boleh melakukan setiap malam karena setiap malam dan lebih terkhusus sepertiga malam terakhir telah disebutkan keutamaan bagi seorang yang memohon kepada Allah seorang yang beristighfar kepada Allah jalla wa ala dan bertobat kepada Allah subhanahu wa taala karena pada setiap malam sepertiga malam terakhir Allah azza wajalla turun ke langit dunia dan Allah Jalla wa'ala menawarkan kepada setiap hambanya hal min sa'ilin fa'utiyah hal min mustaghfirin fa'aghfiralah hal min da'in fa'astajibalah apakah ada yang meminta aku akan berikan adakah yang beristighfar maka aku akan mengampuninya adakah yang bertaubat maka aku akan menerima taubatnya dan itu setiap malam Jadi tanpa mengkhususkan solat tertentu yang disebut solat nisfu sya'ban. Karena ini tidak ada dalil sama sekali yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian pula halnya berpuasa, apabila seorang hendak berpuasa sunnah, maka di hari-hari mana saja dari bulan Sya'ban, di awal Sya'ban, di pertengahan Sya'ban, di akhir Sya'ban disunnahkan dan telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menjelaskan bahwa beliau tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa dari satu bulan kecuali ramadhan daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban illa qalilan. Bahawa Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya kecuali sedikit yang beliau tinggalkan. Maka apabila seorang hendak berpuasa maka tidak mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban lalu dia memulai puasanya. Bahkan telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idzan tasafa sya'ban fala tasumu apabila telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban maka jangan kalian berpuasa para ulama menjelaskan bahwa maksud dari hadis tersebut adalah seorang yang tidak berpuasa dari awal Sya'ban dia tidak berpuasa begitu memasuki pertengahan baru dia ingin memulai puasa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Apabila telah masuki nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa. Ya, ini jangan kalian baru memulai untuk berpuasa sementara sebelumnya engkau tidak berpuasa. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dari mendulang faidah dari kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin karya Al-Allamah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub yang dikenal dengan Ibn Qayyim al jawziyah rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih melanjutkan bab yang ke-12 yang menjelaskan tentang sebab-sebab yang membantu dan menguatkan seseorang untuk bersabar bahwa telah diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala apabila seorang hendak membiasakan dirinya untuk bersabar maka hendaknya dia mengkonsumsi obat mengkonsumsi resep yang tergabung dari dua bahan, bahan ilmu dan amal. Bahan ilmu dan bahan amalan. Berilmu tentang kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang menjalankan perintah dari kebaikan dunia dan akhirat berbagai macam manfaat dan kenikmatan yang dirasakan dan kemudaratan seorang yang melakukan perkara yang diharamkan dari keburukan kemudaratan di dunia demikian pula di akhirat lalu kemudian dia memiliki tekad yang kuat semangat yang tinggi untuk menegakkan apa yang telah dia ketahui itu. Maka apabila dia menjadikan itu sebagai ramuan yang tepat untuk menjadi konsumsinya setiap hari, setiap saat, maka dia akan meraih kesabaran itu. Lalu kemudian ketika syahwat atau pendorong syahwat yang menjerumuskan seorang ke dalam perkara yang haram itu menguat maka hendaknya dia melakukan perlawanan segera dia mengkonsumsi resep tersebut dan disertai dengan melemahkan pendorong dan penguat syahwat itu yang telah kita sebutkan dua poin untuk melemahkan syahwat yang pertama melihat dari berbagai macam apa yang dia konsumsi dari berbagai macam jenis makanan dan minuman baik dari sisi jenisnya demikian pula dari sisi jumlahnya jangan dia berlebihan ketika dia makan dan minum namun hendaknya dia membatasi untuk menyempitkan jalur syahwat itu yaitu dengan memperbanyak berpuasa kemudian yang kedua dia berusaha untuk menjauhkan diri dari penggerak yang dapat menguatkan dorongan syahwatnya itu yaitu memandang memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala memandang dengan syahwat kepada seorang wanita ajnabiyah wanita yang bukan mahram Dan telah disebutkan bahwa pandangan itu adalah merupakan panah yang beracun dari panah iblis. Karena dari pandangan tersebut iblis akan terus berupaya mengarahkan kepada hati seseorang. Dari pandangan akan menusuk ke dalam hati. Maka hati itulah yang kemudian memikirkan. Yang menyebabkan semakin terdorongnya syahwat. Untuk melakukan perbuatan kemaksiatan liyadzubillah. Kemudian yang ketiga, tasliyatun nafsi bil mubah. Al-mu'awwidhi 'anil haram. Yang ketiga, menghibur diri, menghibur jiwa kita dengan hal-hal yang dihalalkan, perkara-perkara yang mubah. Yang dihalalkan diperbolehkan bagi seorang untuk melakukannya. Yang itu menjadi pengganti dari apa yang diharamkan. فإن كل ما يشتهيه الطبع ففيما أباحه الله subhanahu ghunyatan anhu maka sesungguhnya setiap hal yang syahwat itu mendorong untuk melakukannya secara tabiat manusia maka dalam perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencukupi. Wa hadha huwa ad-dawa'un nafi' fi haqqi aktsarin nas kama arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah obat yang bermanfaat untuk mayoritas manusia sebagaimana yang telah menjadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus mengetahui ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal itu banyak sekali. Dan itu sangat mencukupi bagi setiap hamba dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Hal-hal yang diharamkan itu sedikit. Yang dihalalkan itu banyak. Dalam makanan, minuman, asal hukumnya halal. Asal hukumnya halal berbagai macam jenis makanan, berbagai macam jenis minuman dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan itu sedikit. Minum khamar, minum racun, minum hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan atau dapat membunuh jiwa itu jumlahnya sedikit sekali yang dihalalkan banyak sekali. Karena asal hukumnya dari berbagai manfaat yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk hamba-hambanya itu banyak sekali. Asal hukumnya halal. Wal aslu litahlili fil manafi'i asal hukum dalam hal-hal yang bermanfaat itu halal yang diharamkan itu sedikit jadi setiap ada perkara yang haram itu pasti ada penggantinya pasti ada solusinya dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla mengharamkan riba, mengharamkan perjudian. Namun dalam hal yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala banyak. Jual beli yang dibangun di atas kejujuran. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah Jalla wa ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah Jalla wa'ala mengharamkan kepada hamba-hambanya melakukan perbuatan zina. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi solusi. Yaitu dengan melakukan pernikahan yang sah. Yang terpenuhi syarat-syaratnya. Dari adanya wali Kemudian ada saksi. Kemudian hal-hal yang menyempurnakan syarat, eh, yang menyempurnakan akad pernikahan tersebut dihalalkan oleh Allah Jalla wa'ala. dan Allah Tabaraka wa Taala menjadikan hubungan suami istri menjadi hubungan yang halal yang bernilai sedekah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi bud'i ahadikum sadaqah salah seorang kalian yang bergaul dengan istrinya adalah sedekah. Allah Azza wa Jal mengharamkan hamba-hambanya untuk melihat wanita asing yang bukan mahramnya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi solusi memandang dan melihat kepada apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal dengan memandang istrinya. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan وتدبر في fi شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه sesungguhnya seorang wanita itu menghadap ke depan dalam bentuk syaitan, menghadap ke, ke belakang dalam bentuk syaitan. Artinya fitnah engkau memandang kepada seorang wanita dari depan, dari belakang menimbulkan fitnah. Syaitan akan menjerumus engkau ke dalam perbuatan zina. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan solusinya apabila salah seorang kalian memandang seorang wanita yaitu wanita asing maka hendaknya dia segera mendatangi istrinya karena hal itu akan menolak apa yang bergejolak di dalam jiwanya. Maka ini hal-hal yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala untuk melemahkan dorongan syahwat yang terdapat di dalam jiwa seseorang. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang cara untuk menguatkan pembangkit imannya. Keimanan seseorang itu butuh kepada penguat, butuh kepada pembangkit, ba'ithuddin. Sebab dengan pendorong dan pembangkit iman dan agama itu, itulah yang menyebabkan dia mampu untuk bersabar di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dan bersabar dalam menghadapi apa yang menjadi ketetapan Allah tabaraka taala. Maka bagaimana cara menguatkan pembangkit dan pendorong iman itu? Itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Dan di sini beliau menyebutkan 20 poin untuk membangkitkan dorongan iman. Yang pertama, ijlalullah tabaraka wa ta'ala ay yu'sa wa huwa yara wa yasma' mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Allah Tabaraka wa ta'ala sehingga apabila seorang hamba memuliakan dan mengagungkan Allah maka tidak mungkin dia berani untuk melakukan perbuatan kemaksiatan sementara dia meyakini bahwa Allah melihatnya Allah Azza wa Jal mendengar apa yang dia ucapkan maka barang siapa yang melihat dari sisi ijlalullah memuliakan, mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah berani dia melakukan perbuatan kemaksiatan? Saya beri contoh saja. Kadang-kadang itu terjadi di sekitar kita. Ketika kita datang kepada sekumpulan orang yang sedang duduk dan mereka mengenal kita mengetahui apa yang menjadi prinsip kita bahwa rokok itu haram tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk merokok lalu kemudian ada sekumpulan orang mereka berkumpul sebagiannya merokok Lalu kemudian kita datang ke kumpulan itu. Dalam keadaan orang-orang yang merokok ini mengetahui bahwa kita menganggap rokok itu haram. Dan dia mengetahui bahwa kita ini orang yang rajin sholat, rajin mengamalkan sunnah. Ataukah mereka mengetahui bahwa yang datang ini adalah seorang ustadz yang terhormat, yang terpandang. Sehingga ketika orang ini datang ke kumpulan itu, sebagian orang yang mengetahui, itu biasanya dia menyembunyikan rokoknya. Atau bahkan dia memadamkan. Atau membuangnya. Agar tidak diketahui bahwa ternyata dia seorang perokok. Kenapa dia meninggalkan? Karena dia memuliakan orang yang datang. Dia menghormati orang yang datang. Ini biasa terjadi di antara manusia. Biasa kita menyaksikan itu. Nah, bagaimana kita di hadapan Allah? Kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jal maha mengetahui apa yang diamalkan oleh hamba. Allah Azza wa Jal maha melihat. Allah maha mendengar. Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan luput dari penglihatan Allah dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Engkau memuliakan Allah, maka apakah berani hamba itu untuk melakukan perbuatan kemaksiatan? Jangan engkau melihat apa yang engkau lakukan dari perbuatan kemaksiatan itu. Namun hendaknya engkau melihat dan memperhatikan kepada siapa engkau bermaksiat. Engkau bermaksiat kepada yang menciptakan kamu. Yang memberikan rezeki kepadamu. Yang seharusnya engkau memuliakannya. Dan bentuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah meninggalkan apa yang menyebabkan kemurkaan Allah tabaraka ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, masyhadu mahabbatihi subhanah. dia menghadirkan pada dirinya, pada jiwanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila dia cinta kepada Allah, maka dia akan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Mengapa dia meninggalkan kemaksiatan? Karena dia cinta kepada Allah. Subhanahu wa taala. tanda kecintaan seseorang kepada yang dia cintai, dia rela untuk melakukan atau meninggalkan apa saja yang penting yang dicintainya merasa senang, merasa cinta. Apabila seorang itu melakukan atau meninggalkan sesuatu. Kadang-kadang ada sebagian orang yang uh, terkena penyakit al-ishq cinta yang berlebihan, cinta buta kepada seorang wanita. Dia rela untuk melakukan apa saja demi menyenangkan wanita yang dicintainya ini. Dia rela melakukan apa saja. Meskipun itu kecintaan yang batil tentunya. Maka bagaimana seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang penyair mengatakan, "In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Apabila kecintaanmu itu jujur kepada yang engkau cintai, engkau pasti taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang cinta maka dia akan taat kepada yang dia cintai itu. Kalau engkau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau pasti akan melakukan hal-hal yang diridai Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena kamu cinta kepadanya. Dan kamu pasti akan meninggalkan apa yang tidak disenangi Allah Azza wa Kenapa? Karena kamu cinta kepadanya. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa afdalu tarki tarkul muhibbin seutama-utama meninggalkan sesuatu adalah ketika seseorang meninggalkan karena kecintaan dasar kecintaan ya. yang dimaksud oleh beliau di sini bahwa keadaan seseorang ketika menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah itu berbeda-beda. Si A misalnya. Mengapa dia sholat? Maka jawabannya karena dia ingin masuk surga. Karena dia ingin masuk surga. Mengapa dia meninggalkan zina? Dan meninggalkan perkara yang haram? karena dia tidak ingin masuk neraka. Ini kondisi si A. Jadi dia melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu dengan dasar keinginan untuk masuk surga atau tidak masuk neraka. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seorang yang menjalankan perintah. Kenapa dia menjalankan perintah? Menegakkan kewajiban karena dia cinta kepada Allah. Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia meninggalkan perkara yang haram? Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadikan Allah Azza wa jalla senang, ridha karena rasa cintanya dia kepada Allah, maka dia pun melakukan itu. Maka ini, kata beliau, ini lebih afdal. Ya. Dasar utama dia menegakkan kewajiban karena dasar cintanya dia kepada Allah. Dasar utamanya ketika dia meninggalkan perkara yang haram karena cintanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Meskipun tentu ada hal-hal yang lain yang dia harapkan termasuk dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dan takut dari nerakanya. Jadi dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal yang dibangun di atas tiga prinsip ya. Ini merupakan prinsip ibadah. Ibadah kepada Allah Azza wa Jal dibangun di atas tiga prinsip. Yang pertama karena rasa cinta seorang kepada Allah. Yang kedua karena rasa berharap dengan apa yang Allah janjikan dan yang ketiga karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya. Ini dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam melakukan ibadah. Namun ketika yang menjadi perkara yang paling utama bagi dia dalam menjalankan ibadah itu adalah dasar cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini adalah tingkatan yang paling afdal. Tingkatan yang paling afdal. Meskipun eh, ketiga hal itu itu saling berkaitan. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita bacakan pada pertemuan kita di malam hari ini insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.